أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وتحيتها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة العبادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم فقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Raya Sudirman. Bapak-bapak dan saudara-saudara ikhwata iman jamaah duhur Masjid Sudirman, jamaah yang saya cintai yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini di pekan yang ketiga di bulan Jumadi Ta'niyah. 1437 Hijriah. Itu berarti tinggal dua bulan setengah kita akan memasuki Ramadan tahun ini. Di siang yang barokah, di tengah aktivitas kita bekerja, mencari maishah, mencari nafkah, yang juga adalah ibadah. Manakala kita niatkan, melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal, sekaligus menafkahi keluarga, juga agar kita bermanfaat bagi orang lain. Di tengah bekerja yang ibadah itu alhamdulillah kita sempatkan waktu untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan duhur berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan program ngaji kita dan kajian tafsir kita siang ini adalah surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 sampai selesai yang merupakan akhir dari surah Al-Baqarah.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 taala bagi Allah lah milik Allah lah ma fis samawati wa ma fil ard segala yang ada di langit, ya, di seluruh langit, wa mafil ar dan segala yang ada di bumi. Milik Allah, kepunyaan Allah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jamaah rahimakumullah dan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu makhluk Allah Allah yang besar itu di ayat yang lain adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semuanya memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari yang berputar pada porosnya, bumi yang beredar mengelilingi matahari, bulan yang beredar mengelilingi bumi. Demikian juga jagat raya, angkasa raya ini yang maha segalanya itu. Semuanya adalah milik Allah dan bertasbih kepada Allah. Ya, kita pernah kalau kita klik ya di Syekh Google, kita keluar dari bumi itu lalu kita lihat betapa luar biasanya alam raya itu dan betapa mahal luar biasanya sang penciptanya dan betapa kecil kita manusia di dalamnya. Namun ya, wa in tubdu ma fi anfusakum aw jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau menyembunyikannya yuhasibukum bihillah semuanya akan dihisab akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kamu nyatakan yang ada dalam hati atau sembunyikan Allah akan memperhitungkan perbuatan itu ini ada yang menarik ahli. ya. ada asbabun nuzulnya di sini lamma nuzila qauluhu ta'ala ketika diturunkan firman Allah taala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terasa berat bagi para sahabat ya dulu para sahabat waktu menerima ayat jika kalian menyembunyikan atau menampakkan jika kalian menampakkan atau menyembunyikan apa yang ada pada hati semuanya akan diperhitungkan oleh Allah ini terasa berat. Artinya apa? Sesuatu yang tersirat di dalam hati, bahkan belum tersirat pun akan diperhitungkan oleh Allah. Bukan hanya diketahui. Atau Rasulullah maka mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu. Kulitna minar a'mal manatiku. As-salat wa siyam wal jihad wa sadaqah. Ya Rasulullah, ya, kami telah melaksanakan beban kami dalam beramal semampu kami sholat, puasa, jihad dan sodako tapi turun ayat ini sesuatu yang ada dalam hati unzilat alaika hadil ayat la nutikuha turun ayat yang berkenaan dengan hati yang kami tidak bisa untuk mengontrolnya untuk ya, kan dalam hati misalnya ada keinginan untuk berbuat maksiat ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bagaimana kami mempertanggungjawabkannya? Kalau yang amal-amal seperti sholat, puasa, jihad, sodako, kami bisa melakukan dan kami siap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Sesuatu yang ada dalam hati akan dihisap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu kemudian menjawab, Aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabiyin min qablikum sami'na wa asoina? Ya. Apakah kalian bermaksud? Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh dua ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, min qablikum sebelum kalian sami'na wa asoina? Kami dengar tapi kami asoi saja. Hulu, katakanlah kata Nabi, sami'na wa afa'na. Kami dengar dan kami taat. Falamma qara'aha al-qaum wajarat biha al-sinatuhum anzalallahu ta'ala. Ya, ketika mereka sedang dalam kondisi kebingungan seperti itu, maka turun nanti ayat lanjutannya. Ya. Ayat lanjutannya yang menjelaskan bahwa kita tidak dibebani kecuali apa yang kita mampu. Jadi berarti yang dimaksud Ya, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati atau menampakkan akan bisa oleh Allah itu, itu maksudnya apa yang terbersit di dalam hati, bahkan yang belum terbersit sekalipun Allah Maha mengetahui. Tetapi ya, kita hanya akan dituntut oleh sesuatu yang kita mampu melakukan. Artinya, ketika dalam hati misalnya terbersit pikiran untuk berbuat maksiat, kita tidak akan dihisab, tidak akan dihukum kecuali ketika itu dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggapnya sebagai sebuah perbuatan dosa. Namun di hadis yang lain justru menariknya ketika kita berniat melakukan sebuah kebaikan itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Itu indahnya. Fayaghfiru liman yasha Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang dikehendakinya wa yu'adzibu mayasha dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Apa yang dimaksud? ayat turun lima yasha Allah mengampuni orang yang dikehendakinya yaitu orang yang bertaubat. Ya. Orang yang andaikan dalam hatinya terbersit pikiran berbuat maksiat, dia tidak melakukan itu. Wa yu'adzibu mayasha dan menyiksa orang yang dikehendakinya artinya ketika orang terbersit di hatinya berbuat maksiat lalu dia melakukan baru akan diberikan sanksi. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah maha segala atas segala sesuatu maha berkuasa. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang beriman ya beriman kepada apa yang diturunkan kepada rasul dari Rabbnya. Kullun amana billah, seluruhnya mereka beriman kepada Allah wa malaikatihi dan kepada malaikatnya wa kutubihi wa rusulihi kepada kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya apa yang dimaksud beriman kepada Allah dimaksud beriman kepada Allah adalah berupaya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya apa yang dimaksud beriman kepada malaikat beriman kepada malaikat adalah kita meyakini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa taat dan patuh kepada aturan Allah. Di antaranya ada malaikat yang selalu mencatat semua yang kita lakukan. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita yakin ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat amal-amal kita. Sehingga kemudian kita terhindar dari perbuatan dosa. Al-Ghazali mengatakan, Halimtu annallaha yarani fasahyaitu an asyahu. Aku yakin dan percaya Allah selalu melihatku dan malaikat mencatat amalku. Maka aku malu berbuat maksiat. Jadi kalau iman kepada Allah implikasinya adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman kepada malaikat implikasinya adalah kita terhindar, kita menjauhi perbuatan maksiat. Karena kita yakin malaikat yang selalu mencatat amal-amal kita tidak pernah terlewat sedikit pun. Sehingga hati-hati kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitabnya adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci wabil khusus menurunkan Al-Qur'an yang kemudian kita jadikan sebagai pedoman hidup. Dan iman kepada rasul-rasulnya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang kemudian bukti dari keimanan kepada rasul adalah menjadikannya sebagai teladan. Eh? Kalau dulu waktu SD kita hanya ngapalin rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kita rasul, ujungnya iman kepada takdir. Ya. Kalau sekarang setelah kita mengkaji ada bukti konkretnya. Iman kepada Allah wujudnya adalah buktinya adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sedapat mungkin dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Iman kepada malaikat kita yakin dan percaya ada malaikat yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Sehingga kita malu berbuat maksiat. Iman kepada kitab Allah berusaha menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Iman kepada Rasul berusaha menjadikan Rasul sebagai teladan. Iman kepada hari akhir mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir di mana setiap amal kita akan diperhitungkan. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis seringkali perbuatan-perbuatan yang konteksnya kekinian tapi dikaitkannya kepada hari akhir. Misalnya dalam hadis, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik kalau nggak bisa diem. Kenapa urusan berbuat baik pada tetangga? Kenapa urusan berbuat baik kepada tamu? Kenapa urusan ngomong yang baik dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Karena ketahuilah ya ikhwan, semua yang kita lakukan kepada tamu, kepada tetangga, semua yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan hari akhir lalu beriman kepada takdir masuk juga di dalam hadis tambahan ya beriman kepada takdir adalah kita berupaya untuk senantiasa meyakini bahwa hidup kita ini tidak terlepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala namun kita diwajibkan berikhtiar sebab takdir adalah pilihan dan Allah Subhanahu wa taala mengikuti sangka baik hambanya ya ada sebuah kisah menarik tentang takdir ini. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirim panglima yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menalukan satu daerah di wilayah Syria namanya Hems atau Homs sekarang terkenal dengan Ehamsa. Pada saat itu di wilayah tersebut sedang terjangkit wabah penyakit. Kata Umar dalam surat instruksinya kepada panglimanya, Wahai Panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah, pasukan yang belum masuk ke wilayah itu, jangan masuk sebelum wabah berakhir. Tapi kalau yang sudah kadung masuk, jangan keluar sebelum wabah berakhir. Abu Ubaidah Al-Jarrah membalas surat Umar dengan mengatakan, Ya Amirul Mukminin, ini mengacaukan strategi perang saya. Kenapa anda hendak lari dari takdir Allah? Kalau kita masuk ke situ, kalau kena sakit, itu kan takdir. Saya tidak mau merubah strategi ini. Saya akan tetap masuk ke wilayah itu kalau pasukan boleh milih. Toh kalau tidak ditakdirkan Allah sakit mah nggak akan sakit kata Abu Ubaidah Umar kemudian membalas surat itu. Kata Umar, jika kita masuk ke wilayah itu, lalu kita sakit. Sakit itu takdir. Tapi kalau kita tidak masuk, tidak masuk juga dan tidak sakit, maka tidak sakit juga adalah takdir. Pilihlah takdir Allah yang satu atas takdir Allah yang lain. Jadi takdir adalah ketentuan Allah yang harus kita imani, tapi kita diwajibkan ikhtiar. Ya. Nah, tapi di sini dalam ayat ini yang disebut hanya iman kepada Allah, malaikat, kitabnya dan rasulnya la nufarriku baina ahdi rasul. Mirusuli. Kami kata Allah tidak pernah membeda-bedakan di antara para rasul itu. Ini yang sering kita sampaikan bahwa dalam menjalankan amanah rasul yaitu mendakwahkan Islam, kita tidak dituntut hasil, tapi dituntut ikhtiar. Soal hasil itu urusan Allah. Kalau dakwah yang dinilai hasil, Nabi ada yang untung, ada yang rugi. Nabi Nuh akhi berdakwah 950 tahun yang iman cuma sekapal pun bukan manusia semua. Nabi Isa jadi nabi sejak bayi. Yang iman cuma 12 orang, satu khianat pula. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya 13 tahun, tapi yang beriman waktu beliau wafat ada berapa? 125 ribu. Waktu beliau wafat kaum muslimin, jumlah kaum muslimin saat Rasulullah SAW wafat itu 125 ribu. Dan sekarang sudah di atas 1 M. Jika dakwah dinilai hasil, Nabi ada yang untung, ada yang rugi. Tapi apa kata Allah? La nufarriku baina ahadin rusulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu. Ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah, dalam mengajak orang ke jalan al-haq, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha dan ikhtiar yang maksimal, bukan hasilnya. La nufariku baina ahadin rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang-orang beriman itu selalu mengatakan sami'na wa asona. Kami dengar dan kami taat. Tidak seperti orang-orang Yahudi, tidak seperti orang-orang Nasrani yang disebut dalam hadis sebagai ahlul kitabain, dua ahli kitab yang mereka mengatakannya sami'na wa asoina. Kami dengar tapi asoi saja. Atau sami'na wa pilih-pilihna. Atau sami'na wa pikir-pikirna orang beriman sami'na wa ata'na orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani itu samina wa asoina atau samina wa pilih-pilihna wa pikir-pikirna kalau menguntungkan mereka mau kalau menguntungkan mereka mau kalau tidak menguntungkan mereka tidak mau ya kan Sholat mau diatur oleh aturan Islam. Ketika berekonomi, ah nggak usah bobo agama deh. Hmm nggak usah bawa-bawa agama deh ini urusan bisnis bawa agama mah susah dikit-dikit haram dikit-dikit haram ini namanya sami wa puasa mau diatur oleh aturan Allah giliran milih pemimpin nggak usah bawa-bawa agama deh ini mah urusan dunia mendingan kafir tapi jujur daripada Islam korupsi padahal ini racun ini racun ini penyakit ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kalau orang beriman bagaimana urusan ibadah, sholat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa, berekonomi, bersosial, berpolitik, berbudaya, berumah tangga, semuanya samina wa ata'na. Gufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Rabb, Rabbana wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir. Kami kepadamu akan kembali. Nah, ayat ini turun sebagai lanjutan dari yang tadi jawaban Allah, respon Allah Subhanahu wa taala terhadap keluhan para sahabat ketika waduh, kalau urusan hati diperhitungkan bagaimana? Padahal yang dimaksud ya adalah yang penting menerima semua aturan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi kehidupan. Kalau soal hitungan Allah, maka Allah hanya akan menilai yang kita mampu. Sebagaimana di dalam jutaan ayatnya, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani kecuali apa yang kita mampu. Namun paling tidak prinsip awalnya adalah senantiasa samina wa atona dengan semua aturan Allah. Ya. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, nanti di hadapan Allah kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak menang. Yang akan ditanya adalah kenapa kamu tidak berjuang. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak berkuasa. Yang akan ditanya adalah kenapa kamu tidak berusaha untuk berkuasa. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu kalah. Yang akan ditanya adalah kenapa kamu tidak berjuang. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Kewajiban kita adalah berjuang. Kewajiban kita adalah berusaha. Selanjutnya hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian, wah ini kuat nih, nggak mungkin bisa dikalahkan. Sudahlah, nggak apa-apa, kafirlah. Yang penting jujur. Gak usah bobo agama deh. Hati-hati, akhi. Ini racun, akhi. Ini penyakit ahlul kitabain. Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau orang beriman, semua sisi kehidupannya senantiasa diatur oleh aturan Allah. Bukan cuma sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ngaji, zikir, doa. Tapi urusan ekonomi, sosial, politik, budaya, rumah tangga diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena agama itu aturan hidup. Saya ulangi, agama itu aturan hidup. Yang namanya politik bagian dari kehidupan. Yang namanya rumah tangga bagian dari kehidupan. Yang namanya ekonomi bagian dari kehidupan. Maka semua bagian dari kehidupan itu diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengejuan tahan sami'na wa ata'na. Ketika kita memilih dan memilah hanya milih yang enaknya saja, hanya mau diatur dari satu sisi, tidak mau di sisi yang lain. Itu namanya sami'na wa asoina. Dan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tadi adalah penyakit dua ahli kita. Ya, ya akhi, soal menangkal kalah itu soal urusan kita tawakal. Ada kisah menarik ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, ada seekor semut yang membawa setetes air. Ditanyalah oleh seekor burung, mau ngapain kamu? Dia bilang, saya membawa air untuk menyelamatkan Ibrahim yang akan dibakar oleh Raja Namrud. Diketawain oleh burung itu. Mana mungkin? Apa gunanya setetes air untuk menyelamatkan Ibrahim yang akan dibakar hidup-hidup? Kata dia, saya tahu bahwa air ini tidak mungkin bisa menyelamatkan Ibrahim. Tapi setidaknya saya sudah menunjukkan di mana saya berpihak setidaknya sudah menunjukkan di mana saya berpihak. Saya berada di pihak Ibrahim, bukan di pihak kerajaan Namrud. Ya akhi, kalau orang mengatakan, udahlah nggak usah bawa-bawa agama, ini mah urusan dagang. Nanti ketika rumah tangga, udahlah nggak usah bawa-bawa agama, ini kan urusan rumah tangga. Nanti lagi, udahlah nggak usah bawa-bawa agama, ini kan urusan negara. Udahlah nggak usah bawa, bawa agama, ini kan urusan milih pemimpin. Terus agama untuk apa kalau begitu? Jika semua sisi nggak boleh bawa-bawa agama. Yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar justru agama itu hadir untuk mengatur kehidupan ya akhir Itulah sami'na wa ta'na. Selanjutnya hasilnya gufranaka karobana wa ilaikal masir. Kita tawakal kepada Allah. Kalau sudah berjuang, sudah ikhtiar, hasilnya kita tawakal. Allah lah yang akan menentukan. Itulah keimanan kepada takdir. Yang jelas, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali maksimal kemampuannya. Kita tidak akan ditanya sesuatu yang kita tidak mampu. Ya. Seperti hari ini, waktu kita membahas tentang riba kemarin, jujur kita akui bahwa bank-bank syariah yang ada belum bisa ideal. Tapi setidaknya itulah yang sudah mampu kita lakukan. La yukalifullah nafsan ila usaha. Jujur kita akui bahwa sistem syariah yang sekarang baru ada di negeri kita ini belum bisa ideal. Karena bank sentralnya masih konvensional. Tapi paling tidak kita sudah berupaya, berusaha semaksimal yang kita mampu. Sehingga jangan mengatakan begini, ah Ustaz percuma dialihkan ke bank syariah, nantinya di sononya ujung-ujungnya BI-BI juga. Ya akhi, kita hanya dituntut yang kita mampu. Sampai suatu saat nanti, insya Allah ada bank sentral khusus yang syariah. Kedepannya insya Allah. Ketika kita bisa memegang ke negeri ini insya Allah. Oleh karena itu maka tidak boleh berputus asa untuk berupaya semaksimal mungkin. Toh Allah hanya menuntut yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat itu maknanya hampir sama. Artinya ya di sini diterjemahkannya ya Allah memberikan pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan juga memberikan saksi dari yang telah dilakukan. Ayat ini ditutup dengan doa yang cukup indah yang menjadi zikir kita sehari-hari bahkan menjadi zikir harian kita. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Rob kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala ladina min qablina ya rob kami jangan engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana Ya Rob kami, jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna, ampuni kami. Waghfir lana. Ya maafkanlah kami, ampuni kami. Ada maafkan, ada mohon ampun warhamna kasihanilah kami anta maulana engkaulah pelindung kami fansurna alal kaumil kafirin tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir sebuah doa yang lengkap dan sangat indah kita memohon ampun kepada Allah dari kesalahan kita kita mohon kepada Allah ampunan dari kekeliruan kita pada saat yang sama kita juga mohon kepada Allah untuk tidak dibebani yang kita tidak mampu kita juga mohon ampun kepada Allah memohon kepada Allah untuk tidak diberikan beban yang kita tidak mampu. Lalu kita memohon waktu anak dengan waktu lana bedanya apa Ustaz? Maafkan kami dan ampuni kami bedanya apa? Kalau waktu anak itu maafkan kami karena ketidakmampuan. Kalau waktu lana ampuni kami, ampuni kami dari kesalahan. Warhamna, kasihanilah kami ya Rob. Anta maulana Engkau lah pelindung kami, bukan yang lain. Pansurna alal qawmil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Doa ini juga mencerminkan ikhtiar yang maksimal, hasilnya kita tawakal kepada Allah. Doa ini juga mencerminkan doa orang yang selalu berbuat dan berjuang. Ya akhi, ikhwas sekalian, tiga ayat terakhir ini, Al-Baqarah 284 sampai 286 ini bahkan menjadi ayat-ayat yang menjadi wirid zikir harian kita. Kan Al-Quran itu ada yang wirid harian, ada yang wirid pekanan, ada yang wirid bulanan. Wirid harian termasuk ini diantaranya. Al-Fatihah, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi dengan dua ayat sesudahnya, kemudian akhir Al-Baqarah ini tiga ayat. Itu wirid harian, ditambah Al-Ikhlas Falak Binna. Ada wirid Quran yang pekanan, misalnya tiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi Ya. Lalu wirid tekanan juga surah Ar-Rahman. Silahkan mau dibaca di hari apa? Surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dan surah Yasin. Ada yang disebut itu lima surat yang wiridnya wirid pekanan. Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, hari Sabtunya silahkan pilih mau yang mana. Al-Waqi'ah kah? Al-Mulkah, Yasin atau Ar-Rahman. Lalu ada wirid yang bulanan. Wirid yang bulanan adalah seluruh Al-Quran. Jadi tamat dalam satu bulan. Satu bulan 30 juz. Satu hari menyelesaikan satu juz berarti satu bulan tamat. Jadi Quran itu ada yang wirid bulanan, satu Al-Quran. Wirid tekanan, lima surah pilihan. Ada yang wirid harian. Wirid harian salah satunya adalah ini ya. Ayat yang diawali dengan pertama menjelaskan tentang semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Baru kemudian ya sikap kita untuk beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan sikap kita untuk sami'na wa ato'na dengan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup yang terakhir dengan kita memohon ampun kepada Allah dari segala ketidakmampuan, segala kelemahan dan segala kekhilafan kita. Sungguh tiga ayat ini sudah sangat lengkap merangkum daripada isi Al-Baqarah. Maka wajar kalau tiga ayat terakhir ini menjadi wirid harian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa sami'na wa ato'na dengan semua aturan Allah dalam setiap sisi kehidupan. Pada saat yang sama kita juga memohon kepada Allah ampunan atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita. Namun kita tetap wajib berjuang maksimal kemampuan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.